Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kata beliau halaman 276, perhatikan baik-baik 276. Biar tidak gagal faham karena pelajaran penting sekali ini. Kata beliau min dzaka sighatul 'uqudi mutlaqah wa nahmuha fi qawli man haqqa man qad haqqaqa min dzaka sighatul uqudi mutlaqa wa nahmuha fi qawli man qad haqqaqa berkaitan masalah apa berkaitan masalah dikembalikan ke uruf tradisi itu nah barakallahu fikum semua jenis bentuk-bentuk transaksi baik transaksi perdagangan, jual beli, pergadaian, wakaf, pinjam meminjam atau menitipkan barang atau bahkan transaksi akad seputar akad nikah dan semisalnya, kembali ke urf. Kembali ke urf itu kembali ke tradisi. Kembali kepada tradisinya para fikum. Naam. Jadi terkadang di kampung banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab. Paham ya? Dan bahkan bisanya mungkin bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kemudian dituntut untuk transaksi akad nikah. Aslinya kan bahasa Arab. Nah, ketika mereka melafatkan dengan bahasa selain Arab, apakah sah atau tidak? Kita katakan, nah barakallahu fikum selama maknanya tidak mengubah eh, tidak mengubah makna transaksi akad yang ada di Arab tersebut, yang ada dalam bahasa Arab tersebut, sah-sah saja walaupun bahasanya bukan bahasa Arab. Paham ya? Ini penting ya. Walaupun bahasanya bukan bahasa Arab tetap sah saja. Nah, wa illa diupayakan diusahakan untuk apa? Tetap berbahasa bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi kembali ke uruf. Kalau urufnya itu walaupun bahasanya bukan bahasa Arab pun, nah barakallahu fikum walaupun bukan bahasa Arab tapi secara uruf sudah masuk dalam transaksi. Nah barakallahu fikum akad dan pahami orang, maka masuk juga dikatakan sah walaupun bahasanya bukan bahasa bahasa Arab. Naam. Kita lihat sini wa nahwuha fi qawli man haqqat haqqaqa dan semisalnya ini berdasarkan pendapat orang yang ahlu tahqiq yaitu orang-orang yang sudah meneliti dan mengecek Nah barakallahu fikum walaupun bahasanya bukan bahasa Arab tetap sah saja intinya maknanya sama. Intinya maknanya sama. Karena kalau bahasa Arab kan biasanya kan orang-orang yang bisa aja. Kalau orang enggak pernah belajar bahasa Arab kan enggak bisa. Angkah tuka wa zawwatuka bibnati fulanah bimahrin kada wa kada. Itu kan berat bagi orang-orang yang belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau dengan bahasa Jawa taruhlah atau dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa mereka kan orang orang banyak yang bisa itu ya. Nah, intinya semakna tidak merubah apa? Hakikatnya tidak masalah. Nah, kita lihat qauluhu min dzaka ay mimma atlaqahu syara' wa lam yuhaddidhu wa yurja' fihi ila al-'urf termasuk pembahasan yang diitlakkan oleh syariat dan syariat tidak memberikan batasan kepadanya dan dikembalikan kepada 'urf sighat itu bentuk-bentuk Naam jam'u sighah wa yal alfat wa nahwaha mimma yadullu 'alal aqd ijaban aw qabulan masyaallah termasuk yang diletakkan oleh syariat secara mutlak syariat tidak membatasinya dan syariat justru mengembalikan kepada apa kembali kepada uruf kebiasaan atau tradisi ya barakallahu fikum adalah bentuk-bentuk lafaz-lafaz yang menunjukkan enam transaksi akad ijaban aw qabul ijab qabul maksudnya paham ya Nah, itu semua kalau bentuknya sama, nah walaupun tidak pakai bahasa Arab, paham ya? Walaupun bentuknya lagi gini. Nah, orang jual beli itu kan macam-macam bahasanya. Nah, intinya barang sudah menjadi pemilik pembeli, pembeli sudah ngasih bayaran untuk untuk penjual. Dah sah itu loh. Paham ya? Walaupun dia mengatakan aku beli ya, ini uangnya. Walaupun enggak ngomong kayak gitu. Paham ya? Dia cuman harganya berapa? 50. Nah, lebih 50. Barang yang diambil, uang yang dikasihkan sah atau enggak? sah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, wasighat mubtada muakhar. Sighat ini mubtada muakhar. Nah, wa min dzak khabar muqaddam. Nah, maksudnya ya, nah barakallahu fikum aslinya apa? Aslinya nah barakallahu fikum wasighat min dzak. Bentuk-bentuk akad transaksi itu termasuk bagian daripada apa? Bagian dari pada yang diletakkan oleh syariat tanpa membatasinya dan dikembalikan ke uruf. Naam, al-uqud jam'u 'aqdin wa yuradu bihi 'uqudul mu'amalat kal bai' wal ijarah wal rahn wal waqf wal 'ariyah wal wadi'ah wa dzalik. Yang diinginkan dan uqud di sini adalah jama' akad. Jama' apa? Akad. Naam barakallahu fikum. Awa jama' akad. Maksudnya bagaimana? Yang diinginkan uqud transaksi atau akad, baik itu akad muamalah kehidupan sehari-hari yang muamalah, bermuamalah, kal seperti jual beli, wal ijarah, nam barakallahu fikum persewaan atau perkontrakan, wal rahn pergadaian, wal waqaf waqaf, wal ariyah pinjam meminjam, wal wadi'ah. Eh, nah barakallahu fikum nam menitipkan barang wagerdalik semuanya masuk. Semuanya masuk. Walaupun lafadznya tidak harus nas tapi yang penting maksud dan tujuan itu jelas. Faham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau orang misalkan jual beli itu nggak harus ngomong tak beli yo, misalkan harganya sekian, aku terima barangnya, aku terima uangnya, nggak harus ngomong kayak gitu itu loh. Walaupun aslinya kan ijab kabul seperti itu kan. enam tak terima uangnya, ini barangnya. Aslinya gitu aslinya. Tapi lapatnya nggak harus kayak gitu itu loh. Intinya barang sudah diambil oleh pembeli, pembeli dan bayar untuk penjual selesai. Faham maksudnya nih? Faham ya? Kembali ke uruf orang jual beli itu seperti itu. Taruhlah antum sekarang barang jualannya di belakang itu. Ya, penjualnya masjid. Antum ngambil barangnya atau makan, antum bayar di belakang. Sah enggak jual belinya? Sah enggak? Sah. Walaupun antum enggak ngomong ke pembelinya, tak beli ini ya. Paham belum? Ini penting ini ya dalam transaksi jual beli atau perkontrakan atau persewaan. Naam. Kemudian berikutnya waqalu mutlaq yakni la yastasna syai'un minal uqud, tidak dikecualikan sedikit pun transaksi atau akad-akad yang ada fayurja' ilal 'urfi kulli 'aqdin maka dikembalikan untuk tradisi atau kembali kepada kebiasaan setempat. Nah, barakallahu fikum semua bentuk transaksi atau akad. Nah, semua bentuk transaksi atau akad dikembalikan kepada apa? Dikembalikan pada 'urf atau tradisi. Wa min al-qawl ar rajih 'aqdun nikah ya kan? Kata beliau termasuk ya, akad atau transaksi berdasarkan pendapat yang kuat yang dikembalikan kepada kembali kepada uruf adalah akdun nikah, masalah akad nikah. Akad nikah itu apakah selamanya bahasa Arab? Kan ada yang orang yang bisa bahasa Arab ada yang enggak, ya enggak? Enggak semuanya orang bisa bahasa Arab itu Apakah harus pakai bahasa Arab kalau enggak bahasa Arab enggak sah itu? Kita lihat. Nah, barakallahu fikum kata beliau, fa inna aqdan nikah yan'aqnam yun'aqad bi ayyi labdin dalal alaihi masyaallah. Kata beliau, maka sesungguhnya akad nikah itu yun akad dianggap bi'ayyilaf dan lain dengan lafad apapun yang menunjukkan atas pernikahan tersebut. Mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina misalkan. Paham ya? Intinya apa? Lafadznya itu menunjukkan bahwasanya ada ijab dan kobul Itu dianggap dan juga diterima. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru, gak harus pakai bahasa Arab, gak harus. Naam. Amma 'alal madhab Adapun adab madhab yang lain, berdasarkan madhab yang lain, fa innahu la illa bilafdil inkah aw tazwid. Ada juga yang mengatakan gak dianggap akad nikah itu kecuali dengan lafaz nikah, menikahkan atau tazwid menikahkan. Jadi kalau enggak ada lafaz angkah tuka, wazawat tuka, kalau enggak ada lafaz seperti itu enggak sah katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa illa pendapat yang kuat tadi apa? Lafaznya itu enggak harus sama. Tapi maksud dan tujuannya sama. Paham abah tuka misalkan aku perbolehkan kamu ya, bibnati dengan dengan apa dengan putriku memperbolehkan berarti otomatis kan sudah memberikan putrinya kepada orang tersebut dengan mahar itu kan lafadznya walaupun bukan aku nikahkan tapi maknanya kan menikah maksudnya ini ya atau ajas tuka anak barakallahu fikum aku perbolehkan kamu dengan apa nam atau jawas tuka aku perbolehkan kamu ibnati dengan putriku. Diperbolehkan otomatis kan sudah diserahkan bimaharin kan mahar sekian-sekian walaupun lafadznya bukan aku nikahkan. Paham belum? Ada pendapat yang mengatakan harus dengan lafaz aku nikahkan. Kalau enggak ada lafaz aku nikahkan walaupun maknanya sama, enggak sah gitu loh. Paham belum? Itu pendapat lemah. Pendapat yang rajih walaupun tidak dengan lafaz aku nikahkan kamu, tapi dengan lafaz-lafaz yang lain yang maknanya sama itu sah. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ya. Kita lihat sini. Kata beliau harus dengan lafaz yang apa ingkah atau tazwid. Angkah tuka au zawatsuka au bilafdin a'taqtuka ini. Ini ya. A'taktuka wa ja'altu 'itqaki nam. Wa ja'altu 'itqaki sadaqaki. Artinya apa? aku merdekakan kamu dan aku menjadikan aku bebaskan kamu aku bebaskan kamu dan aku jadikan pembebasanmu itu adalah apa? Na barakallahu fikum sebagai maharmu. Paham ya? Sebagai maharmu. Idza tazawwaja amatah apabila dia menikahi apa? Enam budak wanita, budak wanitanya. Jadi na barakallahu fikum walaupun lafadznya bukan zawat tuka, bukan angkah tuka, tapi dengan enam atat tuka seperti itu enggak masalah. Paham belum? Paham salahnya ya? Enggak masalah. Nah, karena lafadznya semakna. Nah, kita lihat wa ta'liluhum alasannya apa alasan mereka? Ta'liluhum alasan mereka, ta'lil alasannya. Dan alasan mereka anna hadha huwa lafdzul ladzi warada bihil Qur'an was sunnah. Alasan mereka bahwasanya inilah lafadz yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala ta'ala wa yadharuna azwaja Nah, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka. Hada tazwid, ini tazwid pernikahan. Wa nikah biqauli ta'ala fankihul ma tabalakum minan nisa. Dan menikahlah kalian ha, apa yang kalian inginkan dari kalangan wanita dua, tiga atau empat. Mas wa thulatha ruba'. Di sini kan lafaznya tazwid sama ingkah. Ya enggak? Tazwid sama apa? Ingkah. Berarti kalau enggak dengan lafaz itu enggak sah katanya. Paham ya? Tapi pendapat yang rajih tadi sah atau tidak tadi? Pendapat yang rajih sah atau enggak? Sah. Kita lihat sini. Walakin al-qaul ar-rajih akan pendapat yang kuat annahu dakhilun fil umum masuk dalam nam keumuman. Ai annahu yun'aqad bima dal alaih bahwasanya pernikahan tersebut tetap dianggap akad tersebut tetap dianggap dengan lafaz yang menunjukkan atas pernikahan. Mohon salah ya, dalilnya banyak dalilnya mengenai lafaz tersebut tetap dianggap. Na barakallahu fikum. Naam. Dalilnya banyak sekali Wa dalil hadza dalilnya pertama awalan pertama annahu warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zawwaja ba'i bi ghairi lafdz tazmid. Bahwasannya telah datang dari Rasulullah SAW nam annahu zawwaja bi ghairi lafdz tazmid. Wasnya beliau menikahkan na barakallahu fikum atau beliau nah beliau menikahkan dengan lafaz selain lafaz tazwid Paham ya? Pernah suatu ketika beliau menikahkan orang, paham ya? Tapi lafaznya bukan lafaz menikahkan itu loh Enggak pakai lafaz tazwij. Faqad jaa fi ba'd riwayat al-Bukhari fil ladhi zawwajahu Rasulullah al-mar'ah wahibah. Naam. Dan sungguh telah datang dalam sebagian riwayat Bukhari eh, mengenai apa? Nah, barakallahu fi orang yang Rasulullah menikahkannya kepada wanita wahibah, wanita yang menghadiahkan dirinya, nafsaha menghadiahkan dirinya kepada beliau, annahu qala bahwasanya beliau mengatakan malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Naam ya? Jadi Rasulullah saat itu ada seorang wanita menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah, tapi Rasulullah menikahkannya kepada orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum orang lain tersebut ternyata maharnya enggak punya. Dia enggak punya mahar, gitu loh. Orang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, aku jadikan kamu itu memiliki dia. Memiliki berarti otomatis apa? Menjadikan milik dia gitu loh. Lafaznya kan bukan menikahkan, tapi kan maknanya kan itu, maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian apa? Bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang ada bersama daripada apa? hafalan Al-Qur'an. Maksudnya ini maharnya adalah Al-Qur'an. Maharnya adalah bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'an. Boleh. Jadi kalau menikah maharnya misalkan surat An-Naba enggak masalah, tiga juz ya udah enggak masalah, surat Ar-Rahman pun enggak masalah juga, diperbolehkan ya. Dalilnya ini. Malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, aku aku jadikan kamu itu memiliki dia dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang ada bersamamu, maksudnya dengan hafalan Al-Qur'an. Naam. Wa ja'a aidan fi tazwina fi tazawujihi Na'am barakallahu fikum Safiyah annahu qala laha dan juga datang juga dalil yang lain Rasulullah ketika menikahkan nah menikahkan orang lain kepada eh, menikahkan orang lain kepada Safiyah bahwa Rasulullah mengatakan kepada Na'am barakallahu fikum padanya Na'am barakallahu fikum ini berarti tadi yang bacaan pertama tadi sebenarnya untuk perempuan ya, apa apanya? Nam tuki wa ja'altu itqaki sodakok itu. Artinya apa? Kita lihat juga contoh yang lain di sini. Naam Rasulullah mengatakan kepada Naam barakallahu fikum kepada Sofiyah tersebut, tuki wa ja'altu itqaki sodakokah. Naam. Artinya apa? Artinya di sini Rasulullah memerdekakan, memerdekakan dia dan barakallahu fi kemudian kemudian menjadikan memerdekakan tersebut sebagai maharnya. Sedekah sebagai mahar. Nah barakallahu fikum untuk apa? Untuk untuk Sofiyah tersebut. Paham maksudnya? Nah, maksudnya apa maksudnya di sini? Maharnya memerdekakan dia semula budak itu loh, diperdekakan nah memerdekakannya jadikan maharnya itu loh. Paham ya? Lafaznya di sini lafaznya di sini kan atak tuki. Ya enggak? Bukan apa? bukan nam suki. fadal hada ala anna nikah yunaqad bimadal dal ini menunjukkan bahwasanya pernikahan tetap dianggap dengan lafaz yang menunjukkan atas pernikahan walaupun lafaznya bukan nam ingkah atau tazwid faham insyaallah ya Nam barakallahu fikum seperti itu Ikhwan fi din azdan wasakumullah wa hafizakumullah jami'an kata beliau di sini Barakallahu fikum Misalnya contoh yang lain idza qala rajulun jawaztuka binti qala qabiltu. Ini wa dakhala 'alaiha. Kalau ada orang menikahkan tapi lapatnya bukan zawwajtuka, bukan angkah tuka tapi tuka, binti. Aku perbolehkan kamu dengan putriku. Aku perbolehkan kamu dengan putriku. Walaupun lafadznya bukan aku nikahkan, tapi aku perbolehkan kamu dengan putriku. Berarti otomatis kan boleh ketemu juga. Paham ya? Boleh ketemu, nah boleh Nah barakallahu fikum berjumpa karena sudah dijadikan istrinya walaupun lafadznya bukan aku menikahkan. Paham belum? Jawaza memperbolehkan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Jawaztuka binti, aku perbolehkan kamu dengan putriku, qala qabiltu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku terima. Seperti ini sah atau tidak menurut pendapat yang rajih? Sah. Paham belum? Nah barakallahu fikum sah insyaallah ya. Seperti ini sah, ini pendapat yang kuat. Paham ya? Sah walaupun lafadznya bukan aku nikahkan. Paham maksudnya ya? Taruhlah dengan bahasa selain bahasa Arab pun sah. Namanya ya? Kadang orang kan enggak bisa bahasa Arab juga. Berat lisannya untuk mengucapkan Arab sehingga dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sah intinya lafadznya maknanya sama. Lafadznya berbeda enggak masalah maknanya sama. Wadah dakhala 'alaiha kemudian apa? Lelaki tersebut setelah mengatakan qabil kau terima, langsung apa? Langsung dia bertemu kepada wanita tadi. Fal madhab anna nikah sahih. Berdasarkan madhab yang ada, namanya, nah maka apa pernikahannya tidak sahih. Biasanya kalau madhab itu larinya ke madhab Hanabilah. Paham ya? Kalau ada ada lafaz madhab itu madhabnya Hanabilah. Eh, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam dalam syarah saya Muslim ashabuna itu Syafi'iyah. Paham belum? Itu untuk sebagai tambahan faedah kalau antum misalkan al-madhab itu biasanya seringnya itu alnya itu ahdi ahdi dihni. Jadi madhabnya madhab Hanabilah. Paham maksudnya ya? Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna di dalam syarah Sahih Muslim itu Syafi'iyah. Paham maksudnya? Paham soal ini ya? Eh, kita lihat di sini. Berdasarkan madhab nah, Al-Hanabilah bahwasanya pernikahan tidak sah. Wa idza jama'aha fa wajima'un syubha. Kalau seandainya sampai dia berhubungan badan maka itu merupakan hubungan badan yang syubha. Wa yajibu an yufarraq bainahuma dan wajib dipisahkan antara keduanya. Tsumma na barakallahu fikum ya'qid min jadid. Kemudian apa? Nah barakah yuqat menjadi kemudian diakatkan dari mulai dari yang baru. Lakin alal qaul rajih akan tapi berdasarkan pendapat yang kuat ia yasihul akad. Dianggap sah, dibenarkan akadnya walaupun dengan lafaz apa? Bukan dengan lafaz tazwid atau bukan lafaz dengan apa? Bukan dengan lafaz ingkah, tapi maknanya kan sama. Paham maksudnya ya? Naam. Kata beliau, "Li'anna jawaztuka" dikarenakan lafaz jawaztuka indal amah misal jawaztuka wala iskal Menurut orang awam, zawaz suka aku perbolehkan kamu dengan putriku. Itu menurut orang awam sama dengan zawaz suka aku nikahkan kamu dengan putriku. Wala iskal enggak ada iskal. Yang satunya zawaz suka aku nikahkan. Kalau satunya zawaz suka aku perbolehkan, aku halalkan. Paham ya? Mahum soalnya ya? Ahlal tuka aku halalkan kamu bin nabib nanti dengan putriku. Sama enggak? Sama kan dihalalkan berarti otomatis disahkan itu loh. Mahum sholat ya, walaupun lapannya bukan zawat tuka atau bukan angkah tuka. Mahum sholat ini? Eh, na'am. Jadi kalau misalkan pakai bahasa atau pakai bahasa Indonesia misalkan atau bahasa Inggris, nah, lapatnya beda walaupun bukan pakai bahasa Arab tapi maknanya sama, bisa gitu loh. Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar satu kilogram emas misalkan. Dibayar tunai. Akhirnya laki-laki mengatakan aku terima pernikahannya. Eh, aku terima pernikahannya eh, dengan apa? Nah barakallahu fikum dengan fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kg emas murni 24 karat bayar tunai misalkan. Sudah selesai, sah. Walaupun manfaatnya bukan bahasa Arab. Ingat-ingat ya. Nah barakallahu fikum, tapi kalau bahasa Arab bagus. Kalau ahlu sunnah biasanya dilatih sebelumnya sehingga nanti ketika akad nikah itu pakai Arab. Bagus. Tapi kalaupun enggak bisa pakai bahasa Indonesia Sunda Jawa pun sah selama apa? Nah barakallahu fikum, nama anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu apa adanya pernikahan tadi. Mahfum sholat ini ya? Alhamdulillah mahfum soal? Eh, nah, kita lihat lagi. Kata beliau para fikum hafizakumullah. Lau kalau seandainya nah para fikum ewa, dia mengatakan malak tuka binti. Aku jadikan kamu memiliki apa? putriku. Sama nggak ini? Sama nggak mananya ini, Bang? Aku jadikan kamu memiliki putriku. Memiliki berarti otomatis dihalalkan atau enggak? Dihalalkan. Dihalalkan otomatis diberikan atau tidak? Diberikan. Diberikan otomatis disahkan atau enggak? Disahkan itu loh. Walaupun lafadznya malak tuk, malak tuka. Paham belum ini? Mohon salah Hamzah. Lafadznya bukan zawat tuka, bukan angkah tuka tapi malak tuka. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallah fikum malak tuka. Malak tuka aku jadikan kamu memiliki binti putriku alal madhab la Berdasarkan madhab Hanabilah enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena lapatnya bukan angkah tuka, bukan zawat tuka. Faham belum nih? Madhab Hanabilah berpendapat bahwasanya lapat itu harus ingkah atau tazwid Jadi kalau lapatnya bukan angkah tuka, bukan zawat tuka enggak sah. Mahfum misalnya ini? Isa? Ewa, tapi pendapat yang rojah sah atau tidak? Sah atau enggak? Sah. Untuk melihat ini. Lau qala malaktuka binti aku jadikan kamu memiliki putriku al madhab la yasih berdasarkan madhab Hanabilah enggak sah wa alal qawlir rajih yasih tapi berdasarkan pendapat yang kuat sah walau qala a'taituka binti sama juga ini walaupun dia mengatakan aku berikan kamu kepada putriku sama enggak eh? nah barakallahu fikum dia misalkan sudah orang sudah siap semuanya nunggu semuanya dia malah orang tuanya ini orang tua perempuan itu mengatakan a'taituka binti aku berikan kamu dengan aku berikan kamu dengan putriku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham maksud ini? Nah, itu juga sah jangan masalah. Berarti kan diberikan. Nah, dengan mahar yang sepakati. Mahar itu boleh enggak di Nah, barakallahu angsur, Bang? Boleh. Karena lafaz pernikahan itu ada nakdan atau taksidan. Nakdan itu kontan, taksidan itu apa? Nah, barakallahu fikum enam kredit atau diangsur. Paham ya? Jadi kalau taksi dan itu berarti bayarnya enggak tunai. Paham ya? Dia bayar secara angsur. Nah, tapi kalau nakdan itu kan tunai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, "Walau qala ataitu ka binti fa 'ala al-madhhab la yasih." Berdasarkan madhab Hanabila enggak sah. Kalau ucapan ataitu ka binti, aku berikan kamu dan putriku. Wa 'ala al-qawl namun berdasarkan pendapat yang kuat fihi tafsil ada rincian di situ. Perhatikan rinciannya nih. Fa in kana 'indal khutbah Nah, falaysa aqdan 'inda kullin nas. Perhatikan ini. Kalau ucapan tersebut diucapkan ketika khutbah lamaran, lagi lamaran pertama nadhar itu. Nah, falaysa aqdan 'inda kullin nas, maka ini enggak dianggap akad menurut menurut semua manusia. Jadi mengucapkannya itu jangan ketika khutbah lamaran, tapi ketika apa? akad. Paham belum? Kan ada khidbah, khidbah itu melamar. Melamar itu apakah harus mau? Nggak harus. Khidbah itu nazar maksudnya. Melihat wajah wanita yang hendak dia nikahi untuk masalah mau atau tidak kembali kemana? Kembali ke dua belah pihak. Perempuan, laki-laki, kembali kedua itu. Mau atau tidak? Kalau perempuannya mau, laki-lakinya gak mau, berarti gak jadi. Kalau laki-lakinya mau, perempuannya gak mau, gak jadi juga. Kalau mau dua-duanya jadi, lanjutkan ke depannya. Paham ya? Paham nih, Bang? Ini contoh aja maksudnya apa? Maksudnya itu nah barakallahu fikum, nah maksud khidbah itu adalah ketika lamaran tadi itu. Kalau akad ya ketika sudah mau menjadikan sah itu suami istri itu loh. Jadi kalau orang lagi-lagi lamaran, lagi nador kok SMS-an chattingan, haram hukumnya. Bukan mahramnya. Kan orang kadang orang enggak paham kan? Ahlus sunnah sunni salafi santai-santai dia habis nador langsung chattingan WA-an. Haram. Bukan mahramnya. Paham ya? Kapan jadi mahramnya setelah akad nikah Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum. Nah, ketika nador aja nggak boleh ngobrol. Lah nanti kalau bisu bagaimana bagaimana Ustaz? Cara ngecek dia bisu atau enggak bisu kembali ke orang tuanya. Jangan antum yang ngecek gitu loh. Allah antum ngajak ngobrol ya haram di situ, bukan mahramnya. Paham ya? Tanya ke orang tuanya bagaimana fisiknya, dia bisu atau tidak. Paham ya? Nah, jangan antum yang neliti sendiri ngajak ngobrol itu haram, bukan mahramnya. Paham ya? Nah, ketika nador pun dia enggak yang ditemani orang tuanya atau walinya itu. Itu penting itu ya, jangan sampai Gagal paham ya karena ada yang kejadian-kejadian nanyanya ke anak itu setelah terjadi gitu loh. Bagaimana Ustaz kalau nazar dalam keadaan ngajak ngomong perempuannya? Loh, udah terjadi belum? Udah terlanjur. Ya, udah terlanjur anak nggak bahas. Kalau belum terlanjur jangan. Paham ya? Dia dah terlanjur baru tanya gitu loh. Yang keliru, seharusnya nanya dulu baru di lakukan. Paham ya? Seperti itu. Paham maksudnya ya ini penting ya? Nah, kalau fiikum kita lihat sini. Kata beliau Wa in kana 'indal aqd wa kana min ma'ruf 'indahum anna qawla waliyil mar'ah a'taituka binti. Tapi kalau ucapan tersebut diucapkan ketika akad, penting ini ya. Wa kana min ma'ruf dan termasuk perkara dan ma'ruf 'indahum di sisi manusia. Masyarakat sudah ma'ruf dengan ucapan anna qawla waliyil mar'ah bahwasanya ucapan wali wanita tersebut a'taituka binti. Aku berikan kamu kepada putriku fayakunu al-mutaqaddim. Kemudian apa? Na barakallahu fikum eh, orang yang melamar mutaqaddim dia melamar, yang melamar tersebut mengatakan itu aku terima. An hada ana ambarakallahu fikum an hada bahwa aqdun. Bahwasanya ini adalah apa? Akad maka ini dikatakan akad walaupun lafaznya bukan zawat suka. Paham belum maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah barakallahu seperti itu. Biasanya kan gini. Wali perempuan pun ngomong sama laki-lakinya itu angkah tuka zawatuka bibnati fulana mahrin kilo jiram minat dahab dan misalkan laki-lakinya ngomong apa qabil tu zawajaha au nikaha bimahrin nak dan selesai makbul makbul itu bahasa Arabnya kalau bahasa Arab sah sah oh, belum seperti itu nah kalau lafadznya bukan bukan itu lafaz atau itu kah ya sama kalau urufnya tradisinya masyarakat setempat menganggap itu sah sah itu loh Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahfum soal ini ya? Mahfum soal? Jadi mengucapkannya kapan ini? Alhamdulillah, ketika lamaran atau ketika akad? Ketika akad. Nah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah berikutnya wa qawluhu wa dan yang semisal itu juga ain nahmu siyaghul uqud termasuk bentuk-bentuk transaksi juga dianggap dikembalikan kepada tradisi atau dikembalikan kepada kebiasaan misal al-fusukh wal wakalat seperti fusukh membatalkan transaksi wal wakalat perwakilan-perwakilan wal ikrar yaitu na barakallahu fikum na meminta atau mengakui barang siapa barang dia atau barang orang lain wa ghairuha selain itu hadi aidan yurja fiha ila ma shighah urfan ini semuanya juga dikembalikan kepada apa yang dituntut oleh lafaz tersebut atau bentuk tersebut secara tradisi, secara kebiasaan. Sawon kanat kauliyah am baik berupa ucapan maupun perbuatan. Walaysa lafdzun muqayyad, tidak ada lafaz yang tertentu. Paham ya? Tidak ada lafaz yang tertentu, lafaz yang diikat atau yang semisalnya. Paham belum? Masalah dibatalkan atau tidak, jadi atau enggak, diakui atau enggak, paham ya? Pertama tadi apa pertama tadi? Nah, fusuh, fusuh itu batal atau enggak, jadi atau enggak itu loh. Paham ya? dibatalkan transaksinya atau tidak wakalat masalah perwakilan diwakilkan paham ya kepada sepulan paham ya karena pernikahan dengan taukil itu boleh juga paham ya contohnya gini walinya ada di Sumatera paham ya akhwatnya ada di Jawa sama nah barakallahu fikum adik laki-lakinya lah adik laki-lakinya udah dewasa juga kan orang tua laki-laki masih ada bapaknya masih ada cuma karena jarak yang jauh ini atau karena ada covid 19 ini paham ya contohnya aja ya sana lockdown nggak boleh kemana-mana misalkan. Dia perempuannya di Jogja ini mau nikah itu loh. Paham ya? Walinya kan di Sumatera. Nah, walinya ngomong mungkin melalui HP atau misalnya ngomong mungkin di dekat pihak KUA bahwasanya diwakilkan walinya itu kepada anak laki-lakinya yang udah dewasa tadi itu. Boleh namanya taukil namanya. Walinya kan selama wali inti itu bapak masih ada bapaknya yang wajib untuk menikahkannya. Tapi karena bapaknya bisa hadir karena Covid-19, paham ya atau yang semisalnya ya, Paham ya? Akhirnya bapaknya mewakilkan kepada siapa tadi? Anak laki-lakinya sah atau tidak? Boleh atau enggak? Boleh namanya taukil namanya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wal ikrar, ikrar itu maksudnya mengakui. Eh, mengakui transaksi-transaksi ada itu juga kembali ke uruf nanti, diakui atau enggak, dianggap atau enggak. Walahu amsinatun dan memiliki contoh-contoh yang banyak. Contohnya, khala'ar rajulun zaujatah. Ada seorang suami Nah barakallahu fikum mengkhuluk istrinya. Mengkhuluk itu maksudnya itu menerima khuluknya. Karena kalau laki-laki biasanya bukan mengkhuluk tapi menceraikan. Paham belum? Kalau khuluk itu perempuan. Paham ya? Khuluk itu munculnya dari wanita atau dari istri. Enggak cocok dengan suaminya akhirnya minta khuluk. Kalau laki-laki namanya apa? Tolak. Paham maksudnya ya? Itu udah istilah itu ya. Nam khala'a rajulun zaujatah. Maksudnya apa? Nah barakallahu fikum lelaki tersebut meminta kepada istrinya untuk memisahkan. Paham ya? Bukan lelakinya yang menceraikan tapi meminta istrinya agar minta khulu gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, karena nanti beda hukumnya. Beda hukumnya. Paham ya? Nah, kalau talak itu kan ada talak satu, talak dua, talak tiga. Kalau khulu sekali pisah-pisah gitu loh. Paham maksudnya? Dan masa iddahnya pun berbeda gitu loh. Kalau masa iddah yang talak satu, talak dua itu kan tiga kali haid ya enggak? Nah, Kemudian kalau seandainya dia khulu cuma tak satu kali haid. Untuk memastikan dia hamil atau tidak. Bersih atau tidak. Apa maksudnya itu ya? Naam. Itu bedanya. Cuman kalau khulu khulu ini permintaan istri untuk cerai, untuk apa? Permintaan istri agar dipisahkan. Pisah sudah. Nanti istri mengembalikan sebagian mahar yang pernah diberikan diberikan oleh siapa? Suami. Kalau suami minta, kalau suami maafkan nggak perlu. Datang maafkan anak kasihan usah ambil aja. Suatu ketika tertarik kembali ingin rujuk, boleh nggak? Boleh nggak ini? Boleh nggak perempuan makhlu'ah eh, yaitu seorang istri dah khulu' disetujui oleh suaminya pisah sudah lama, 5 tahun, 3 tahun lah. Ternyata mereka berpikir punya anak banyak, nggak ada yang rawat. Akhirnya mereka sadar masing-masing sadar ingin balik lagi itu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi nikah ulang, mahar ulang. Belum. Bedanya itu. Itu perempuan yang khulu. Kalau perempuan talak tiga itu nggak bisa balik kepada mantan suaminya sampai perempuan itu dinikahi laki-laki lain kemudian di kemudian ceraikan. Bedanya itu bedanya. Paham belum mantalah? Paham soalnya ya? Harus dipahami ini. nah Kita lihat sini. Wal khulu' wal khul'u an yufariqaha bi'iwad. Ya kan? Khulu' itu adalah suami memisahkan istrinya bi bi'iwad dengan suatu Imbal balik atau suatu balasan. Apa balasannya? Mengembalikan maharnya. Paham belum? Tapi enggak utuh karena sudah duhul, sudah berhubungan badan kan? Sudah berumah tangga 2 tahun, 3 tahun misalkan. Yang mengembalikannya bisa nah separuhnya bisa yang disepakati oleh suaminya. Kalau suami mengatakan enggak usah balikkan berarti enggak. Paham belum ini? Kalau suami nuntut balikkan ya balikkan. Paham maksudnya? Eh, nah seperti itu. Faqala tuki, alamiah ya dirham, fahada ya sahih. aku minta, nah, aku minta kamu itu pisah ke Nah, barakallahu fikum, khalaqtuki aku minta kamu itu pisah. Aku eh, nah khalaqtuki aku misahkan kamu, maksudnya pisah dengan kamu, tapi dengan apa? Aku menerima khulukmu menerima tawaran kamu untuk berpisah alamiah ya dirham, tapi dengan catatan 100 dirham. Ini sah atau enggak? Sah. Perempuan nanti bayar 100 dirham, Paham belum? Paham maksudnya? Jadi ini laki-lakinya suaminya ngomong, "Aku terima khuluknya. Dengan catatan kamu mengembalikan uang 100 dirham." Ya udah, nanti istri tadi mengembalikan 100 dirham, paham ya? Nah barakallahu fiikum sah dah khuluknya. Paham maksudnya nih? Ayat 6. Qala atau contoh yang lain, qala ini kembali ke uruf ya, kembali ke uruf. Walaupun lafaznya seperti itu sah itu loh. Nah, karena biasanya kalau khulu itu kan perempuan yang minta. Tapi ini laki-laki mengesahkan aja. Ngam ya? Mengesahkan tapi dengan lafaz yang lain itu loh. Nam khalaqtuki, nam barakallahu fikum aku pisahkan kamu dengan catatan 100 dirham. Paham belum? Ewa. Contoh yang kedua, qala faddaituki ala 100 dirham, fahada sahih. Ini juga bisa ini. Eh, aku tebus kamu, nah barakallahu fikum dengan 100 dirham. Fahada Sahih li anna hada aidan ja'a bihil Qur'an fala junaha alaihi ma fi ma ibtadat bih. Paham ya? Nah kalau fikum seperti itu. Naam, jadi tebusan itu maksudnya bagaimana maksudnya itu? Nah kalau fikum. Naam untuk catatan apa? Untuk catatan walaupun dengan lafaz dengan bukan lafaz yang lafaz aslinya biasa dipakai, tapi kalau itu maknanya sama ya sah-sah aja gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, faddaituki ala mi'at dirham. Maksudnya apa? Maksudnya sudah ditunaikan semuanya permintaan dia tapi dengan catatan memberikan 100 dirham. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya. Faraqtuki ala mi'at dirham. Sama juga. Nah, aku pisahkan kamu, kan pisah. Aku pisahkan kamu nah dengan catatan memberikan 100 dirham. Sah juga pada sahih. Talaqtuki ala mi'at dirham. Hadas sahih. Aku ceraikan kamu dengan apa? dengan membayar 100 dirham walaupun lafaznya tolak. Paham ya? Nah, karena pengennya khulu' ini. Hada yasih ini. Nah, barakallahu fikum, hada yasih ini sah. Lakin hal yakunu talaqan au yakunu faskhan. Ini penting. Karena lafaznya sudah tolak sekarang lafaznya. Walaupun dikatakan sah tapi lafaznya ini tolak itu loh, kita lihat. Lakin hal yakunu talaqan au yakunu faskhan. Sekarang di sini lafaznya tolak, tolak tuki ya kan? Aku ceraikan kamu, lafaznya tolak. Apakah benar jadi tolak atau sekedar fasakh? Pisah khulu itu loh fi khilaf bainal ulama, ada perselisihan di antara ulama. Minhum man yaqul di antara mereka yang mengatakan hadza talaqun ala iwad. Ini namanya perceraian tapi apa? Nah barakallahu fikum di atas imbal balik. Perceraian tapi minta imbal balik. Paham ya? Minta apa? Imbal balik, minta ganti gitu loh. Tak ceraikan kamu tapi kamu gantikan 100 dirham gitu loh. Paham lo maksudnya nih? eh Wa minhum man yaqul sebagian mereka yang mengatakan huwa faskhun itu bukan cerai itu namanya. Fasakh pisah gitu ya. Ewa. Walau kana bil lafdz talak walaupun lafaznya talak. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ikhtaro Syekhul Islam Taimiyah dan ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Taimiyah. Wa qala beliau berkata, "Kullu firaqin yadkhuluhu al-'iwad fa huwa faskhun." Penting ini kaidahnya. Kullu firaqin yadkhuluhu al-'iwad. Paham ya? Nam fa huwa faskhun. Setiap perpisahan yang masuk padanya Nah, barakallahu fikum iwat yaitu minta imbal balik atau minta ganti. Fahuwa faskhun berarti itu maksudnya faskhun yaitu perpisahan. Kamu maksud paham maksudnya? Nah, kullu firaqin yadkhuluhu al-iwat. Paham ya? Atau yudkhiluhu al-iwat, yudkhiluhu al-iwat fahuwa faskhun. Setiap perpisahan ya, yang memasukkan padanya atau masuk padanya itu iwat yaitu minta imbal balik atau minta ganti itu namanya faskhun, perpisahan. Namanya khulu itu maksudnya. Faham maksudnya, ini Bang? Faham maksudnya? Ya, Kita ambil dikit lagi, wa faidatul qaulihim dan faedah ucapan mereka faskhun. Ucapan faskhun ini ada faedahnya enggak sembarangan. Annahu la yanqus. Naam, annahu la yunqis bihi ad-talaq. Bahwasanya tidak sampai mengurangi. Eh? Nah, barakallahu apa ya? anahu la yang kusbihi adat talak, bahwasanya jumlah talaknya itu enggak berkurang dengannya. Amlum. Jumlah talak itu berapa jumlahnya? Tiga. Jadi kalau dia mengucapkan talak tuki alami adriham Aku ceraikan kamu, aku pisahkan kamu, maknanya pasuh Aku pisahkan kamu dengan catatan berikan berapa? 100 dirham. Itu kalau kita katakan fasakh berarti tolaknya masih utuh tiga. Karena bukan tolak. Tapi kalau itu bilang tolak sudah sudah jatuh berapa? Jatuh satu berarti kurang dua lagi. Apa ah, Pengaruh atau enggak itu? Pengaruh. Kita lihat sini. Naam falau quddira an hadha akhiru firaqin laha, kalau ditakdirkan, taruhlah ditakdirkan bahwasanya inilah akhir perpisahan yang ada padanya. Perpisahan perempuan tersebut yakni annahu qad faraqaha qabla dzalik marratain, sebelumnya sudah pernah eh, memisahkan istri itu dua kali sebelumnya. Ini yang ketiga kalinya. Belum? Sebelumnya ada dua kali perpisahan. Ini yang ketiga kalinya. Fa in jika kita katakan innahu tolak. kalau ini dikatakan tolak, banat minhu bainuna bainunatun kubra. Berarti telah terbangun padanya apa? Tolak bain. kubro itu maksudnya sudah pisah langsung. Paham belum? Kalau ini dikatakan tolak, kan sebelumnya sudah dua kali. Paham belum? Dua kali. Kalau ini dikatakan tolak, ini berarti sudah tiga. Tiga mau kamu pisah. Enggak boleh balik lagi sampai perempuan dinikahi laki-laki lain. Faham belum bedanya? Hukum khulu' sama perceraian itu lain. Antum pahami baik-baik itu. Kalau khulu' itu kalau mau nikah lagi bebas sampai dia apa? Satu kali haid sudah bisa nikah lagi. Sama orang lain bebas, orang lain enggak masalah. Paham ya? Sama mantan suaminya boleh, tapi nikah ulang harus ulang. Paham ya? Tapi kalau pisahnya karena perceraian talak bain itu nggak bisa balik sampai perempuan itu apa dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami Faham bedanya? Faham bedanya? Faham enggak? Ayo, faham ini ya. Nah, karena penting sekali. Nah, kita lihat. Wa idza qulna innahu tapi kalau kita katakan itu fasakh banat minhu bainunatun kusuhro. Berarti masih terbangun padanya apa? Bainunah perpisahan yang kecil. Karena suruh tolak tolak dua. Tolak dua itu perpisahan perpisahan yang kecil. Kalau balik harus pada suami istri itu, enggak boleh balik pada orang lain lagi. Paham Belum, itu kalau balik. Kalau enggak balik tambah satu tolak lagi baru tolak ketiga. Kan tolak pertama untuk berpikir, nanti tolak. ya satu tolak kan berapa kali eh, iddahnya? Tiga kali haid. Karena kalau menceraikan nggak boleh dalam keadaan haid kan? Menceraikan dalam keadaan haid itu namanya tolak bid'i. Nunggu ketika suci sebelum berhubungan ceraikan. Karena tujuannya apa suci itu? Untuk mengetahui dia itu hamil atau tidak. Karena orang ngetes kehamilan itu tidak ketika haid, ketika suci. Faham maksudnya? Eh, ya, Serik pendapat yang rojih masa iddahnya tiga kali haid. Untuk apa berpikir itu loh. Wah, ternyata istriku masih cantik ya. Nah, enggak jadilah tak ceraikan. Mau balik lagi ya fadol silahkan. Kalau balik sebelum masa idahnya habis, suami istri nggak masalah, nggak perlu nikah ulang. Tapi kalau balik setelah tiga kali haid, haid suci, haid suci, haid. Nah, ketika suci kalau dia balik, maka nikah ulang. Paham ya? Nikah ulang. Seperti itu. Tapi kalau di masa-masa edahnya belum habis edah kan balik ya memang suami istri. Cuman kan pisah, enggak boleh berhubungan badanan itu. Nah, awal mulanya. Jadi tolak satu, tolak dua, tolak tiga itu tujuannya apa tadi? Untuk berpikir kembali. Jadi cerai atau enggak? Karena perceraian itu bukan perkara yang sepele. Karena yang namanya pernikahan tujuannya apa? Eh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya itu bukan untuk bercerai. Kita lihat sini. eh lahu an yatazawwajuha bi'aqdin jadid ya kan bahwasanya boleh dia menikahinya dengan apa akad yang baru maharnya nggak perlu maharnya masih utuh kok maharnya masih masih eh, masih punya istri kok paham ya nah cuman akadnya akad baru kalau setelah apa setelah masa iddahnya habis tapi masih tolak satu tolak dua kalau tolak tiga ya nggak boleh antum paham nggak sih ini permasalahan perceraian itu sebenarnya nggak sulit cuman rumit Nah rumitnya itu harus direnungi kembali ya, ulang-ulang-ulang-ulang terus ini ya, karena bukan perkara sepele ini ya. Nah, wala walikul liminal qaulain dalilun. Masing-masing pendapatnya ada dua ada dalilnya. Lakin dohir hadis Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, tapi dohirnya hadis Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi berkata kepada dia, "Ya barakallahu fikum. Naam, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Paham ya? Nah, terimalah kebunnya, kebun tersebut Nah, dan ceraikanlah dia satu kali cerai. Zahir hadza idza kana mahfudun. Zahir lahiriah ini kalau lahiriah ini nampaknya apa? Hadis ini maksudnya zahirnya apa? Idza kana mahfudun. Kalau posisinya mahfudun terjaga. Anil khul'a idza warada bil lafdz talak fa huwa Maksudnya kalau khulu' itu didatangkan dengan lafaz tolak tolak tuki, walaupun dengan lafaz tolak tuki alami adirham, dengan lafaz tolak maka itu tolak Paham belum? Jadi khulu itu adalah lafaz sendiri sebenarnya. Kalau dia mau niatnya khulu kok pakai lafaz tolak, jatuh tolak itu maksudnya itu. Paham belum? Nah, wa illa aslinya kalau pendapat yang kuat itu innamal a'malu binniyat ya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Nanti satu lagi ini karena sambungannya. Lau qala rajulun imra'atih, kalau ada orang laki-laki, suami ngomong pada istrinya, "Khalaituki. Aku pisahkan kamu." Fal madhhab menurut madhhab Hanabilah annahu laysa bitalaq. Ini bukan tolak, bal huwa kinayah, tapi kinayah apa kinayah itu? Eh, kinayah itu suatu kinayah, suatu ungkapan. Ungkapan yang mengarah ke sana. Namanya kinayah. Paham belum ini? Kinayah itu ucapan yang enggak terang-terangan itu loh. Sindiran, kinayah. Paham belum? Nah, wal qaulu pendapat yang kedua annahu talak. Pendapat yang kedua katakan itu tolak sudah. anna hadha sharihun 'inda kasih nas li'an hadha sarihun 'inda katsirin minan nas karena ini jelas terang-terangan menurut kebanyakan manusia khalaituha ay faraqtuha aku misahkan dia maksudnya adalah apa ha? aku membiarkan dia maksudnya membiarkan maksudnya aku misahkan dia famadalla 'ala al-firaq fa bi ayyi lafdin kana fa talaq maka semua lafaz yang menunjukkan perpisahan dengan lafaz apapun maka itu talak binaan ala hadil qaidah dibangun dari kaidah ini anna kulla syai'in lam yuhaddidhu syara' fayurja' fihi ila al-'urf maka dibangun di atas kaidah ini apa? Bahwasanya segala sesuatu, bahwasanya segala sesuatu yang tidak ditetapkan batasannya oleh syariat, maka kembali ke mana? Kembali ke uruf. Pemlum. Nah, barakallahu fikum. Illa para ulama telah memberikan apa? Memberikan arahan bahwasanya innamal amal binniyat itu penting sekali. Semua amalan tergantung dengan apa? niatnya. Terkadang orang marah, emosi, menceraikan anti tolik, anti tolik, anti tolik langsung tiga. Karena pengennya biar cepat pisah. Itu baru dihitung satu anti talik, anti talik, anti talik dalam majelis. Ucapan anti talik tiga kali itu dihitung berapa? Pendapatnya rajih satu. Amin ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nasallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.